السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبأسراره وأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين kalau wingi kita merasakan mengenai pinten-pinten rukunipun salat di mana rukun adalah hal-hal yang dilaksanakan di dalam salat itu sendiri sing sifatipun wajib kalau ditinggal maka tidak sah salatnya wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi kalau wingi sampun nerangaken i'tidal i'tidal itu berdiri setelah keadaan rukuk pun an ya'uda ba'da ruku'ihi ilal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku' jadi yang per prinsipipun sing namine i'tidal niku kembali nggih setelah dia melaksanakan rukuk kembali kemana ilal hay'ah menuju kepada kondisi di mana dia itu mengalaminya atau melakukannya sebelum pelaksanaan ruku mboh niku salate ngadeg mboh niku lungguh sadurunge ruku dianya seperti apa sebelum ruku napa sing dilambahno al berdiri untuk membaca fatih Fatihah. Lah niku mangke kondisinya ya harus seperti itu. Kalau dia umpama salate duduk setelah dia rukuk dengan kondisi dia rodok miring mengarap, maka dia harus kembali tegak seperti ketika dia membaca Fatihah. Lah niku lah dan seperti ini dis, disarataken ugi nina, punika tumakninah nina tu fihi. nina, Jadi tumak nina niku ngadeke ngucap ke sami Allah itu nanti boten kenging purune piyambak ya harus bener-bener madep ngadep jek sing jenenge tumakninah niku kan mandek kabeh dari subhanallah kanthi kadar ngucapke subhanallah pada kondisi tegak mboten wonten obah sedikit pun selajengipun wonten kesempatan menika was sujud wa tumakninatu fihi sujud dan tumakninah di dalam sujud Kula wakdal ngaos datang Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Riyad. Ada keistimewaan sujud itu adalah bisa dipun tajrib, bisa dibuktikan. Wong niku nek salat nggih, pada kondisi sujud itu pikiran sing sak liyane salat itu seolah-olah terhenti nalika sujud. Walaupun nalika ngadeg mikirno pacare banget. nalika rukuk mikirke mbuh macam-macam nalika sami Allah mikirke wong ngarepe iki mau wah wong kok cendike ngene wong kok dhuure ngene amejaulah wong kok ireng ngene umpamine lho itu terlintas tapi nek wis sujud mak tek ngoten pun mboten wonten kepikir wah aku kok jek kepikir Pak lah wis nek sampean berarti barang sing ora pernah iku wis nek umpama ana sing Aku sujud ya jeh kepikir e macam-macam Pak ya siku watane saking akeh mikir e gitu. Dadine ya sujud ya jeh mikir. Tapi itu beliau mengatakan Al-Imam asy Al-Habib Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya memberikan sebuah tadilan untuk orang di akhir zaman. Kalau bisa sholat itu diusahakan kabeh husuk ning ana ninge. Umume kan ra iso. Maka jangan tinggalkan tiga hal di dalam salat untuk tidak khusyuk. Siji nalika ngucapke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu itu usahakan. Nah, nek carane carane bahasane oh berarti sampean ngajari khusyuk guriku tok ndak gitu. Coro memaksimalkan perhatian kita kepada Allah itu pada tiga hal ini nek iso poinnya itu jangan sampai lepas. Malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Apa wae nek kabeh ora iso dihasilke, aja ditinggalke kabeh. Itu prinsipnya. Yang pertama tadi napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa meneh nek ambek diangen-angen maknane? hanya kepadamu ya Allah saya bersembah menyembah hanya kepadamu ya Allah saya meminta tolong itu diterjemahkan dulu oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi di dalam Maidah Romdoniah beliau beliau mengatakan ketika aku membaca ayat ini terlintas dalam pikiranku ketika aku membaca iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, saya beribadah. Kata Al Habib Ali, di situ saya membayangkan betapa banyaknya peribadatan. Sunnah, ono sing wajib, ono sing wah macam-macam. Seolah-olah setiap masa, setiap detik ibadah itu selalu ada. Lho apa ya Pak nek dalan ngibadahi apa ngleremno mripat. Ngibadahi wong nek dalan. Bila perlu nak dalan walaupun numpak kendaraan ora ninggalno ngibadah sunnah jenenge napa? Salat sunnah. Nggih, kecuali nek waktu wektu-wektu sing dipun haramake. Minimum maca selawat, minimum dikir marang Gusti Allah. Ayo nek selawat jo banter-banter Bang Joko, ya Nabi. Ayo. Ya ora apa-apa ning ya ya aja ngono lah alon-alon ning maca selawat. Jarine wong kuno biyen selaman sulumun selamat. Jadi dikon maca selawat supaya selamat, mas angger macane selaman sulumun selamat, selaman sulumun selamat. Ngono ya mandi biyen. Maca ngono ya masyaallah mandi. Nek diparingi donga guru kula nek ketemu bangsa-bangsa kalimat-kalimat sing sederhana-sederhana ngoten niku. Tapi Masya Allah nek dihantepi tenan ya mantep, mantep tenan ya Masya Allah luar biasa. Allah maujud, Muhammad lagi maujud, maneh kowe nek ana ngono tok ku niku puser bumi, dongane Mbah Bisri Mustafa. Setiap ngadepi wong wakeh ngono, mbok wacoke iku insyaallah minder kabeh. Lho Pak tak waca kok aku sing minder lah aku sing ora genah dongamu iku. Sederhana tapi niku olahanipun para tiang-tiang sing pun mlampah ringgene rasa. Iya. Lah, tadi dikatakan wis pokoknya aku nalika ngucapke iya kana budhe itu kelingan bab masalah ngibadahku banyak sekali. Sehingga saya la nutiquh. Saya kata Habib Ali kita tidak mungkin kuat tapi alhamdulillah Allah memberi isyarah setelahnya wa iyyaka nasta'in. Dari sinilah seolah-olah hai Habib Ali seolah-olah seperti itu. Memang ibadah yang kamu bayangkan itu banyak saking akeh engkau anggap itu memang berat, tapi mintalah tolong kepada aku kata. Seolah-olah di situ ada isyarah seperti itu. Sehingga ketika terpikir iya karena abudu kepadamu ya Allah kami ibadah wa iya karena stain. Tapi kepadamu pula kami minta tolong ya Allah boh enggih kulo panjenengan tulungi mugi-mugi ninda nindakake ibadah sing abot-abot niku wau. Sung macem-macem niku wau. Lah niku isine teng ku ambek diangan angan. Karena apa? Apakah ibadah itu perlu diminta? Ya iya. Kenapa? Alasannya mengapa ibadah itu perlu diminta? Karena satu alasan mengapa manusia ini diciptakan hanya ibadah. Makan kita sering dungo untuk supaya iso makan, supaya oleh rezeki, supaya oleh iso macam-macam Itu sudah Allah yang secara otomatis membagikan. Allah secara otomatis memberikan. Mbok oh, arep resak remuk-remukmu kering usaha nek jatahmu 10.000 ya hasilnya 10.000. Duwe 20.000 ya mrojol wis delalah wis. Mrojol mudeng. Ya delalah pokoke. memang awak Dewi ini ku ditakdir kata Gusti Allah zaman azali memang awak Dewi ini memang diparingi kali Gusti Allah mampu ya mampu. Dijatah umpama hitungannya beras Berapa biji beraskah yang masuk ke perut kita untuk kita giling sampai saat matine itu dijatah karo Gusti Allah. Warpo kowe sedina masak rong ton nek mlebune memang jatahmu iku rong piring ya rong piring. Lah yang sudah seperti itu kita minta setiap waktu. Ini kepentingan untuk beribadah kita mudahkan. Maka Habib Ali tersebut seolah-olah kita diajarkan nalika salat itu tempat as-shalah lughatan ad-du'a. Salat niku secara lugat bahasa adalah doa, sebuah permintaan. Bahkan salat itu adalah sarana khusus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wasta'inu bis sabri Mintalah tolong kepada kalian-sekalian kepada diriku seolah-olah begitu bisabri dengan kesabaran wassalah dan dengan salat. Jadi sholat itu sarana untuk meminta tolong kepada Allah. Dan yang pokok di situ ditekankan iya karena abudu wa iya karena stain. Minta tolong yang bagaimana yang difokuskan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, saya sehingga Rasulullah mengajarkan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan kami ya Allah, a'inna bentuk bentukipun Tolonglah kami ya Allah supaya kita menjadi hamba-hambamu. Nah, nih kan Jadi ini kau diangan-angan kau sholat diusahakan penuh karena abdu wa iya nasta'in. Hal yang kedua yang perlu saya selipkan kata-kata karena abdu wa iyyaka nasta'in itu min dari riwayat saking poro-poro ahli hadis mengatakan eh, apa ahli tafsir mengatakan iso damel titen-titenan bersama. Uang niku nek iya kana abudune beres, iya kana staine beres. Otomatis uang niku nek ngibadahe bener, maka tingkatan dia di dalam rangka meminta kepada Allah juga akan benar. Ketika ibadahnya maksimal, maka lepasnya dia untuk mempercayakan urusannya kepada Allah benar-benar akan benar. Ning nek wong ibadah ya ora patek bener, ora patek ngeh, ngertos ngertos ngeh nggih. Ora patek ngupiya, ngupiya apa meneh malah. Ibadah ya ora patek pas. Maka ketika dia meminta kepada Allah ya rodok setengah-setengah mana? Jadi mikirnya ya aduh apa ya diwehi tenan. Aku wis jaluk wingi kok ya durung diwehi, apa ya diwehi tenan. Ya wis ngeten Karena tingkatan ibadahnya tidak maksimal. Beda orang-orang yang ibadahnya itu maksimal. Ya tam tenan, ibadahe ya temen, jaluke ya temen. Berarti jalukan ya nek gitu. Umpama jaluk itu temenane yakine mantepe iku tenanan. Tak kena mantep tenan. Orang kok semriwing Ketoke berjaluk bengep-bengep wah nangis bareng-bareng. Wah. Tapi rampung ya isih mikir iki mah. Sing kapan ya? Duh iki mau pas sibuk boh, ora. Lah malah Gusti Allah kok sibuk eh, ya untuk min. Dalik. Nomor kali yang perlu dipen dipen instruksikan kepada diri kita ketika sholat dipolno ring konsentrasi Aku nek ngomong khusuk kowe ora patek wani. Khusuk kuwi piye wallahu alam bisawab. Khusuk niku ibarah an apa titik-titik kula durung nate maca. Sampai sak menika niku lho, kula niku dereng nate maca sebab saking bodhone kula. Khusuk niku ibarah an titik-titik-titik-titik apa? Yang namanya khusuk adalah sebuah kondisi di mana seseorang wong salat iku ora krungu apa-apa. Lho iku wong budhek iku ora wong khusuk. Wong khusuk itu dia ngeflay. Lah iku malah Ya, terus piye wong, wong khusuk niku ibarat sebuah sebuah ungkapan di mana hati seseorang itu hanya Allah di situ. Allah tok. Ngono. Lah aku dhewe ra mudeng tekan kono iku apa ana no, ya wallahu alam bisawab. Tapi ya Gusti Allah gur mingin-mingini qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khasyi'un yo ya minimum lah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wong khusyuk tu piye to ya Rasulullah biyen salate sallu kama raaitumuni usalli salatku model piye werwa kono lakonono insyaallah mengke kejegur nok mambaul khusyuk minallahi wa rasulihi insyaallah Neng yo kudu diusake aja halah ora usah usah usuk ah. Sisan salat ngurekno ben barang wae. Ayo kono setel ST12 ayo tambah mumet. <laughs> iku jenenge wis wis wis ora berusaha niku. Wis wis ora iso, wis ora berusaha ya nemen. Nek iso kan nek ora iso berusahalah. Berusaha wis ora iso inginlah kan gitu. Wis keinginan berusaha insyaallah iso. Wis keinginan ora iso berusaha yo mo, yo dadang ngono Wes kula niku tidak insyaallah khusuk. Teng putih-putih kelingan Gusti Allah. <laughs> Salat ngrungokno tip. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya, kelingan SD12 nyanyi. Nomor kalih napa? Nalika sujud usahakan penuh proyek proyek ibadah kita sing jenenge salat iku nalika bab sujud lep pas no pas wis aja pikiran liyane wis les sujud sujud sayang cobane manusa niku imame salate sujute rada suwe lah ubah atine aduh suwe iki upilekku bengep iki umbelku molor lah iki masalah mangkane nek dadi imam niku sing bijaksana nggih walaupun kesunahane sujud niku dipun tatwiraken dadi sunahno secara khusus sujud niku didawake ya sujud didawake niku sunah napa meleh ya nyun dan mawon karena di waktu sujud itu seseorang adalah pada kondisi terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi aqrabu mayunaji yunaji bihil abdu rabbah ketika di antara kondisi bermunajatnya seseorang hamba kepada Allah niku siji nalika maca Quran nomor loro ketika dia sujud. Nah, nomor telune lepaskan bahwa itu koyo-koyo entekno konsep hati kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berniku Seolah-olah tiga itu menjadi pilar pokok. Kata Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Salah satu eh, apa tadi seorang mursyid Syadziliyah yang zaman ibu Nenek awak dhewe nek sakit ya sedaya nalika sholat ya nalika nopo ya khusuk, sami Allah ya khusuk, rukuk khusuk. Iya, tapi pada tiga pilar tadi diusahakan penuh. Jangan sampai berpikir yang lain. Niki tolong jangan para pendengar Al-Hidayah mungkin andaikan mengikuti kajian ini jangan menjadikan omongan saya ini masalah. Seolah-olah saya mengajarkan yang tiga itu tok sing liyane ora. Iku kalimat yang tidak bertanggung jawab. Tadi saya hanya menambahkan umpama wis full maka pada tiga itu dadekno full AC wis aja full tok. Contohnya umpama liyane itu sudah VIP dadekno VIP ngono tok. Mbah maknane apa ora ngerti aku. VIP VIP VIP mbah very very very very very very know very apa <laughs> ngucap no very kangelan very very aduh malah jadi very very ya, ya. Jadi, ya. jadi sujud lah sekarang diterangkan secara syariatnya ya as sujud rukunun fis bil kitab was sunnah jadi sujud itu rukun salat yonok Quran jelas di dalam sunnah di dalam dawuhipun Kanjeng Nabi guys jel, jelas di dalam Quran summa eh, napa di dalam napa hadis dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summasjud hatta tatma'inna sajidan Ida sajatta famakin jabhataka minal ardi wala nakron. Nah ini kita nanti akan membahas beberapa daripada takrif pengertian bagaimana toh sujud sing sebenarnya itu. Yang pertama aqallus sujud. Kemarin kita sudah membahas aqallur ruku, batas minimumnya ruku. Sekarang batas minimumnya sujud adalah an yadha'a 'alal ardi minal jabhah ma yaqa'u 'alaihi ism yang namanya sedikit-sedikitnya sujud Batas minimumnya sujud adalah seseorang yang sujud itu ke apapun nggih au alaihil ismu apapun itu tempat yang men, yang yang tempat itu kedapatan dinamakan sebagai batuk maka tempat yang bisa dikatakan batuk itu didalehna nok njone bumi niku namine aqallus sujud dadi umpama niki bathuk nggih maya kok alaihi ismu sing jenenge bathuk kundi to yes niki lah bathuk sampeyan yo kudu mudeng nek niki pilingan niki nasiyah. niki ora bathuk dadi nek ana salat kok sing dibelesengno kok kene niki niki mboten bathuk niki nasiyah, niki iya eh, betul niki. Niki apa meneh kene? Lah iki ra bathuk meneh iki. Mburi kene iki ra bathuk. Mendeng nggih. Bathuk ku lho. Iki lho, tak bunterno itu Lah set niki bathuk. Jadi sing jenenge lu sujud sing pokok endi sing sebagian dari yang saya tunjukkan ini, bathuk ini nempel ngono tok niku pun sujud. Tangane Pak yo tangane yo mestine wong niki gauta sujud niku yo batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Ada tujuh tempat. Irung Pak ora, irung mbok blesekno tambah pesek kengko. Gitu. Batuk. Ya, lah. Wala budda min tahamulin fala yakfil wad' hatta tastaqirra jabhatuhu. <clears throat> Dan dikatakan sedikit-sedikitnya sujud atau batas minim minimumnya sujud adalah harusnya itu setelah nempel yo adana wujud tahammul jadi wonten ke sidik dipenek dhisik aja kurang ngring-ngring no ngring-ngring mudeng mudeng jadi andekan ngarepe niku karpet sing kasar ngeten iki ora krasa blas nek niki karpete kasar apa halus niku ngring-ngring jenenge Nah mestine nempel makjek ngono. jadi nempel terus kekuatan tubuh ini kita hentakkan ojo dipenek ojo. Tapi umpama abot itu bisa diatur dalam satu titik, maka dititikkan di dalam batuknya itu. Mending sakit dipahami nggih? Ojo kok bariku terus diwusek-usek nih iki ya ora usah. Tahamul niku wis pokoke dipenek neng pada kondisi ya mau tadilah Yes, ya, memang beratnya tubuh itu diarahkan ke satu titik yang namanya yang namanya badu al-badu. Al-badu. layak fi hatta tastakir jabadu Kalau sajada ala hashishin au syai' wajib hamal hatta yang kabisa wa yadhharu atharuhu. Ah, jadi jadi kalau seumpama nggih ya, umpama niku sing sampean sing sampean delehi batuk niku sesuatu sing empuk contone kapuk kapas busa umpamane ngono mawon maka langka dasa bentukipun dekok jadi tahamul itu seperti itu tahamul metelke niku maksude umpama sing mbok sampean damel delehi batuk niku busa atau sejenisnya atau napa niku kapuk napa-napa niku mbok penek ngene iku napa adekoku dekok dekok dekok iki ra mudeng ngono iki ra mudeng kok aku dipoyo iki bahasa planet kenten mudeng nggih dekok nggih ya wis mudeng ngono lho padha desane Nah, seperti tadi. Nah. Nah, bon. Nah, di sini ada sebuah farq, jadi ada sebuah cabang pembahasan laukana ala jabhati jiroha wa asabaha wa sajada ala al insabah ajza'ahu wa la Umpama ana wong bathuke niku ana tatune. Tatu aja tato, tatu. Tatu itu nek bahasa Arabe luka. Mboten nggih? Maksudnya bahasa Arab sing wonge wis menetap di Indonesia 30 tahun lah iku kok tato niku jenenge luka. Lah, terus diperban. Tato, luka diperban. Iki orang ngomong ke wudhu. Nek pembahasan diperban untuk urusan wudhu wis dek wingi, dede ora mudeng. Ya kebangetan nih sing ngono mau utawa lali ya. Ya memang turun nalika ngaji ngantukan ora lali piye. Kula niku ngaji kula niku pripun, Pak? Lha piye? Kula niku nek ngaji ngantuk ah. Nek dikon mudeng ora mudeng ah. Kon nglakoni nggih rasa-rasa. Lah nek nonton sinetron, lah iku Pak, iku pilihan niku. This is choice niku. <laughs> iku mripat sing sing kudu di sing kudu diangen-angen sing tenanan iku. <laughs> meripat nek dike maca wayasin deleleken Ki wong soleh rasa-rasa. Ki wong adus, wah. Min wae ilang apa. Bisa rasa guyon ah. Bet, Jadi umpama ana wong bathuke luka diperban. Terus digawe sujud. Sujudnya berarti nunggangi perbane dhisik baru ke arah panggonan sujud niki nyet ngeten boleh ndak ajzaahu wala qadhaa cukup dan tidak usah qadha alal madhab nggih bahasanipun kula pun sering ngaturake pengajian setu pagi ini khusus mengaji fikih yang disetandarkan oleh syafi'iyah ijtihadnya Imam syafii yang mana di dalamnya akan kita komplitkan yo ngomong ke dalil Quran bila ada hadis sunnahnya dan pembahasan khusus di dalam madhab itu sendiri jadi andai kan para pendengar merasa itu kan Imam Syafi'i. Bagaimana yang lain? Kata-kata itu harus tanggung jawab. Yang lain itu Anda mendengar apa anda Kalau yang lain itu memang Anda pernah mengkaji, monggo. Jangan jangan spekulasi. Loh, itu kan Syafi'iyah. Liyane lho ora. Lho aja muni ngono. Liyane sing ora iku endi? Ngerti nggih? Jadi kon konsep kan lah kita yang kita kaji seperti ini itu beralaskan apa berdasarkan kita mengikuti salah satu daripada madhahibil arba'ah. Yang mereka beliau-beliau itu beracuannya khusus langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kullu madhabi kullu kullu hadisin sahih fahuwa madhabi kata beliau setiap hadis yang sahih itulah madhabku maka memang tujuan kita untuk supaya awak dewi niku mengenal keilmuan mereka. Apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya ke arah mana? Toh? Ya yang mereka sampaikan itu ya apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Ya, eh pun. Terus walau ajaza ani sujud li'illah aw ma'a bi ra'sihi fa in ajaza fa bi tarfihi wala i'adat alaihi. Nggih. Ya, andaikan wonten tiang sing tidak mampu untuk sujud karena ada sebuah ilah, ada sebuah penyakit. Contoh umpamane niku. Dia itu sujude niku orang mungkin iso sebab buatuke niki bocor ning bocore niku lagi wae. Tur duarahnya itu nek digawe jengking, nek digawe napa? Sujud niku langsung mengucur lagi. Maka auma'a birasi, jalan keluarnya adalah dia harus memberi isyarah dengan kepalanya. Jadi umpama umpama salate hanya dengan duduk umpama dengan duduk nek khusus sujud ora iso sebab bathuke kene lagi wae ditembel Terus dokter mengatakan aja jengking-jengking loh Mas. Iki dondomane lagi belum mengering, kok jadi masalah. Apa meneh kok dipetelke? Ya masalah besar. Lah terus pripun? Ya auma birasi. Dengan mengasih sebuah isyarah bahwa dia itu mengkondisikan tubuhnya untuk sujud. Ya kaya wong umpamane salatmu ngadeg iso, sebab bathukmu kene bocor loro-lorone. Salate ngadeg iso, ning nek sujud dak iso. Terus piye? Ya pada waktu sujud arolah umpomo umpomo dalam keadaan panjenengan rukuk iso, umpomo niku. ngadek iso. neng neng sujud dak iso, ya piyelah. Anda dalam kondisi mengisor tubuhnya kaya wong arep sujud ngono, neng ora usah dihantam ring kene. Ring kene bumi. Karena pak Liillah. Maka caranya adalah koyong ngoten niku mboten usah iadah, mboten usah napa balik balik balik ni tambah sidik bapak itu pun memberi isyarah <laughs> nah itulah masalah-masalah sujud dan di sini saya akan menyampaikan dasar yang disampaikan oleh Imam Al mengapa Imam Asy-Syafi'i berkata seperti itu mengkondisikan sujud-sujud seperti itu dasarnya adalah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sampai ila angkal qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah beliau menceritakan bahwa rajulun fasalla summa jaa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli ada orang salat Lalu keluar ketemu Rasulullah, kembali lakukan salatmu baleni meneh. Nah, merasa salah, akhiripun tanglet bentukipun salat niku pripun to ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan ila angkol sampai Rasulullah mengatakan sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Inilah dasarnya bahwa kata-kata tumak ninah itu menjadi sebuah rukun di dalam sujud. Dawuhipun Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Loh, berarti Imam Bukhari hidup di, di zaman sebelum Imam Syafi'i. Kualik. Imam Bukhari hidup di zaman setelah Imam Syafi'i. Tapi di antara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam ijtihad beliau, gampang aneh ngoten, iki lo dasare. Nah, ngoten lho. Maksud ngoten. Jadi kita akan lebih penak. Jangan sampai kita mengatakan seolah-olah Imam Syafi'i itu membuat dasar konsep-konsep pribadi. Nah, di zaman Imam Syafi'i beliau tidak menyampaikan ngene-ngene-ngene dalile iki, ngene-ngene dalile iki mboten. Karena benar-benar wadih beliau itu. Benar-benar sudah poinnya itu sudah jelas banget. Dan murid-murid beliau sudah sangat percaya bahwa setiap beliau mengatakan A berarti beliau memiliki sebuah dasar A dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketepaan baik seperti madha, napa di dalam hadis-hadis ini, di dalam kitab At-Tadzhib ini, diberikan dasar-dasar dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Diambilkan dari hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at tirmidzi diambilkan Sunan Ibnu Majah diambilkan supaya napa? minimum awak dhewe sing mengikuti madhabnya Imam Syafi'i kok, ya awak dhewe supaya atine iku dadi paham lah. Walaupun sebenarnya kita juga insya Allah sudah maklum bahwa yang disampaikan beliau insya Allah berdasarkan hadis sunnah Rasul berdasarkan dawuh-dawuhipun kanjeng Nabi minimum berdasarkan ijtihadnya para para sahabat di zamannya dan berdasarkan ijma kias yang sudah disepakati menjadi dasar-dasar beragamanya orang ahlus sunnah wal wal jamaah. Jangan sampai berkata bahwasanya seolah-olah Imam Syafi'i ini ku mengikuti Imam Bukhari kualik karena zamannya itu duluan Imam Syafi'i dulu. Ya. Sebuah contoh ada sebuah contoh kalau menurut Imam Syafi'i sebelum orang korban disunahkan lima hal. Satu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dua baca takbir ping telu. Nomor telune maca solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor papate madep kiblat antarane kewane karo wonge sing nyembelih. Nomor limane ndonga Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Niku kesunahane. Niku di dalam beberapa yang disampaikan dalilnya itu sing ngono ya maca takbir, maca bismillah. Sing urusan maca solawat seolah-olah di situ tidak ada. Maaf. Saya dengan sangat menyayangkan kalau Anda mengatakan solawat itu tidak ada dasar untuk uang sing arep kurban, untuk uang sing arep nyembelih, maka nyuwun pangapunten ibarah yang jelas ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima apakah al amhiya muaqqatan apakah sallu itu muaqqat apakah solawat itu di, di, dipun dipun waktu wektune mudeng napa mboten maca selawat iku nek kudu nek bengi tok rina ora kudu nek madhep ngulon tok nek ngetan ora apakah seperti itu mboten selu selagi anda wong iman selawat titik maksud nama badan, anda wong iman wong iman ya wis selalu setiap detik detik setiap jantung Anda berdetak di situ dipanggil oleh Allah sallu alaihi. Lu ngono ke Arab muni ora ana dalile iku terus piye to, Jojo? Ning kula sih ora kepengin ngomong kok ngoten niku urusane bangsa Habib Habib Nopal sing bangsa hujatun balighah iku sing monggo sing kula ger ngurut dodo wonten mawon. Innallaha ma'as sabirin ngono to. Ana wong ngomong Puasa dalail itu ndak ada dalilnya. Puasa kok sampai satu tahun lho. Engko sik ra Kang. Aja ngomong-ngomong ngono to, Jo. Kowe nglakoni apa ora? Ora lu maca orang wong ora kuat nglakoni ya rasa komentar. Sing pokok ora nyalai syariat. Sing nyalai syariat niku nek tamah sempurna setahun. Idul Adha poso. Iku haram memang. Tasrek poso. Haram iki makane jet tasrek aku tak ngombe. Nek mbok anggap poso kok malah haram aku. Maksud nggih? Tasrek poso haram, Idul Fitri poso haram. Lah terus bagaimana? Apakah Rasulullah mencontohkan? Iya, memang Rasulullah tidak mengatakan tidak memper, tidak memberikan bahasa yang jelas tentang puasa satu tahun. Tetapi Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisyam, fa alaikum bisyam, fa innalahu wijaun. Ana wong nom ora durung duwe ongkos kanggo nikah. Piye solusine? Poso wae. Karena itu ngleremno mripat, iku ngleremno syahwah. Pertanyaannya, pirang dina Rasulullah apa mengatakan? Selagi kita butuh untuk mujahadatun nafsi, ya fa'alaikum bisiyam bahasa alaikum niku lil istiqla. Ya poso. Kowe kuwatir ra ngendhaleni nafsumu, kuwatir poso. Lah sesuk jek kuwatir poso meneh. Sesuk neh wak poso meneh. Nenek Idul Fitri kok poso, oh, ndah iku ndablek jenenge wis kenemenen niku. Mendeng ya. Jadi tolonglah kita adil dalam membahasakan. Jadi jangan karena membahasakan poso tahunan. Iku kok dadine dong kaya elek. Poso tidak itunya. Perintah Rasulullah, fa'alaikum bisyam. Fa innalahu wijaun. Jadi kata-kata sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Eh, ya pernah niku pun cetha nok dinggon di mana detik di mana kita bernafas bacalah salat selawat. Ngono raja. Dengge. Dene ana wong sing alergi, wis pokoke nek namine tiyang nyembleh wis pokoke bismillah tok karo takbir titik. Monggo ya ora masalah kok. Rasulullah ya tetap musyarraf indallah ora usah sampean maca selawat ya kebak mamluan bil hamdi Rasulullah nih Halo halo. Halo halo. <laughs> Umpama manusa boikot kabeh ora maca selawat cukup wong Rasulullah niku innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Gusti Allah maca selawat kangge Rasulullah. Sampai ada orang bertanya, "Hari ini Allah ngapain?" yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kan Gusti Allah apa selawat ngono ya Pak Dewi Kang Tuhan apa lagi ngantuan iya. <laughs> Gusti Allah yusallu ala nabi yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ngoten nggih nah niki pun jam jenengan wis rada mendapat al iku nopo dereng niki? 758. Tambah sithik ya aku mesti rada telat to cah Tambah nggih. Ya cocok. Jadi pada kesel nak kono kesel nak kene wae. untuk urusan nanti yang um, um, um, wah urusan buri Allah alam bisawab muga-muga Allah mahami nggih <laughs> mengke anu Jahadu fina Nahum subulana. Pak, kula niku kepengen dagang kula laris sebab oleh dalan sangka Gusti Allah. Lah supaya oleh dalan kok Gusti Allah, Gusti Allah ke walladzina jahadu fina Nahum subulana. Nek pengen oleh dalan kok Gusti Allah, aku kudu temen ring Gusti Allah. Dadi ngaji aku kudu sing telat. <laughs> Ngono. Jadi ning ku temenanan mengko dalanku engko dagang diparingi dalan sing luwih barokah dening Gusti. Mantap Mantep betul? Ayo tekan jam 10. <laughs> Zaman sakniki kan ngoten, harokae kene napa to? Esuk-esukan ring pasar niku mekruh. Maaf. Esuk-esukan ring pasar niku nyitikno rezeki. Lho. Ayo ketak kandani. rangandul saya siap makfatnya lho Wonten teng kitab Sulam Taufik niku wonten keterangan nek beten sulam safina kula supen bahasane bet. Wong eh, tabakur nek beten kalian tuh. Esu-esuan ngelung-ngelung pasar niku nyupet ke rezekine. Sebab napa? Patute wektu esuk niku wau didamel ta'aluk didamel nyanyuan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala awak spekulasi ini pokoknya sesok aku kudu mrono mrono mrono mrono mrono wah ngomplek bleketek sing maringi dalan sapa Gusti Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sing bakal oleh dalane Allah niku wong sing jahadu fina temen nok dalane Allah sih. Jadi jangan sampai kita percaya diri nek esok iki aku arep menantang dunia ini sebelum kita mendapat jalan dari Allah. Sengkring-sengkring atine awak dhewe esok Arab bugawe esok Arab Raopo apa mawon kalau kita merasa aku mau sholatku subuh kok durung anu yo aku mau sholatku subuh kok kawanan aku mau sholatku subuh lho tapi percaya dirilah manakala janji-janji Allah itu telah Anda lengkapi. Sampai-sampai di dalam hadis di Rasulullah mengatakan, "Wong sing salat subuh berjamaah ayfi awalil waktu fahuwa fi zimmatillahi taala." Dia ditanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nek ke hati-hati loh nek kowe nuntut hak karo wong sebab Allah yang nanggung. Lah awak Wah setelah menata konsep, wah percaya banget. Ning sing nentokno konsep Gusti Allah sampean ora tahu mikir, ora tahu mendekati, ora tahu nyuwun. Kalau seperti itu tidak motivasi bagi saya. Al ngawuru nih, Karena sudah diprinsipkan, napa? Aufu bi ufu bi ahdi ufi bi ku, Janjiku cekelen janjimu tak cekel oh asbitni ma huwa haqqun kak Jejek no hakku sik hakmu engko tak bayar otomatis oh nek cara bahasane ngono Damarilah panjenengan-panjenengan para mustamiin al-hidayah yang kami muliakan pagi hari jangan dikonsepkan untuk engkau aku merono pagi hari konsepnya adalah nyekel jalane Gusti Allah supaya dina iki engko mengkit kula sampeyan dientengno dalane. Salate subuh, qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Sampeyan sedina iki engko umpama mlaku arep oleh donya iki dimplokno ring sampeyan pelenteken iki peken iku luwih apik qabliyah subuhe. Lah terus piye? Ya berarti ya itu dulu dirumati. Arep mangkat ngelunga dagang, solawat sih di Sedina ping pira? Guru kula Maulana Abdul Lutfi minimum ping 300 aja sampai ora. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Digawe wadhifah seperti ah, Habib sinten nika sing nape ning ngisi wonten teng kene majelisipun Habib Syekh. Ngajari anggar pokoke anggar wesuk bar subuh pokoke maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan beliau mengajarkan kepada kita setiap maca selawat dintekno atine seolah-olah di situ ada satu permintaan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah saya minta ini ya Allah saya minta itu ya Allah saya minta ini dan itu ya Allah ya Allah ya Allah lu iku dipenuhi dhisik lagi melangkahlah yang jejeg Sebab napa? Sebab napa konsepe? Sebab kita niku bener-bener nggawa pusakane Gusti Allah sing memang dijanjekno. Aja malah diwalik ngibadah nomor likur sing pokok ngejar duniawiyah. Lah nek iso ya loro-lorone. Gusti Allah kecekel mlaku. Jende wong tuwa arep mangkat bogae Pak Bu nyuwun pangestu. Mugi-mugi lampah kula mangke dilam digampilno Gusti Allah. Awak dewi bersolek di depan bos kita, di depan orang-orang yang punya uang di, di atas kita. Wah, seolah-olah kita nek cara bahasa none ngerayu mereka, tapi Allah tidak pernah kita rayu. Ridhone wong tua tidak pernah kita rayu. Terus piye, Jo? Iki jenenge ngawuru niku namanya. Maksud ya, bersoleklah yang indah di depan orang tua kita ketika mau berangkat wajah kita buat yang senyum apalagi ketika guru kita Maulana Habib Novel ketika pas datang ke tempat kami beliau pernah mengatakan saya itu kalau sudah lihat senyum bapak atau, atau ibu saya umi saya maka seolah-olah goglok dosa saya wong niku nek wis goglok dosane rezekine digaringi kali Gusti Allah barokah Lawa umpun matur nek bab akeh, bab sithik iku urusane Gusti Allah. Barokah iku lho sing dikejar. Mudhek napa bener? Sebab innal arda lillah yarisuha man yasha. Tapi wal akibah lil muttaqin. Donya niki sak isine, duit akeh, sembarang, pangkat dhuwur niku nggone Gusti Allah akan dikasihkan Allah kepada siapapun yang diinginkan. Ora peduli mbah ngibadah mbah ora, tetapi wal akibah lil muttaqin. Podo-podo oleh mbah sitik mbah akeh, dia akan berakibat menjadi hal yang positif manakala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tua kita ketika kita keluar dari rumah adalah orang tua yang melihat kita dengan luar biasa bungahnya. Seolah-olah hati beliau mengatakan, "Nang tak ridhani lakumu, muga-muga Allah ridho karo lakumu." Oh. Itu motivasi. aja kok gurus iki aku kudu ngoyak kono ngoyak kono ngoyak kono ngoyak tok tetapi wal aqibatu lil muttaqin selawat diwaca syukur-syukur selawate iso ambek numpak kendaraan selawat ambek nopo selawat nyekel dagangan maca selawat ngono ra jojo mudeng nggih jojo nggih sing mungkin sing pokok barokah niku lho jo den Bun. Nah, bun. Bun mudeng nggih. Ya, misalnya jenengan ketok menang, menang, menang, menang ki wis jam 8 punjul pitu kita sing kene kempringat. <laughs> Ya wis nek ngono ya ada dua pertanyaan kalau ada. Bab bab sujud nembih niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, bagaimana jika pas di tengah batu kita itu ada misalnya udun Al nah itu awas sujud kita anu kena yang bagian pinggir itu apakah juga boleh yeah. terus yang kedua bagaimana sholat kita bila sholat berada di atas kasur oke okay. karena tidak ada tempat lainnya. Oke. Okay. Yang ketiga, yang ketiga ini tuh anu melenceng dari permasalahan. Saya punya seorang teman. Nah, yes. Iya. Teman itu punya saudara yang sudah mengikuti aliran agama Islam yang lain. Nah, di setiap hari Senin itu ada pengajian rutin, tetapi saudaranya ini nggak pernah mau datang. Setelah ditanya katanya anu apa? Saya itu sudah serak sama guru saya yang di sana. Nanti kalau saya belajar dengan yang lain-lain malah tambah umat kebanyakan masukan ilmu gitu. Lah itu bagaimana? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, sujud badoknya ada al-udunu. Udunu niku nggih elah tadi. Penyakit. Nah, cuman begini, mungkin udune siji setengah mriki nggih. Atau mungkin di suatu tempat yang tempat yang lainnya itu bisa masih digunakan untuk sujud. Maka sing pokok dipun dawuhaken an yadha'a 'alal ardi minal jabhah ma yaqa'u 'alaihil ismu. Mana tempat di mana itu yang dinamakan sebagai batuk, maka ya tetap sah. Jadi umpama setengah kene dipletetno kono, ya ora apa-apa karena memang yang setengahnya terkena udur. Umpama ngantek loro-lorone udunan ngantek ora iso kabeh, yaitu tadi ngantek auma abis sujud wis sah kok. Jadi umpama sampean Yus ya pokoknya mengisor ngono wes meh-meh ketatap sampean orasi donatap dong, lho ngono mak, mak perucut ngono ya mumet. Nih rumah sakku ora tau ya aku badok le udunen ini Apa ono to? Wonten nggih. Nek jerawat yo kebangetan nah nek jerawat yo ora lara. Ah. Jerawat karena udun beda buang, udun loro ngene. Kaya manusia planet mangsamu. <laughs> Wonten ya. Tapi itu tadi karena karena di situ ada penyakit, ya au ma sujud aja sah. Apalagi setengahnya masih bisa kita gunakan ya niku malah yudraku kullu la yudraku kullu. Ya miringnya itu ya karena memang menghindari ya, wong au ma saja susah kok. Jadi untuk mengisyarahkan saja sah, apalagi itu masih diusahakan untuk bisa tetap diluk meh-meh wae notok tapi Wong sampai umpama ora nyenggol pun karena gor kono krana kene iki ana penyakit umpama. Ya ndak apa-apa. Sampai umpama duge kok terus sirahe muyang muyang umpamane ya darah tinggi nih kok. Terus salate piye? Ya wis isyarah mawon. Bathuke rada dingenekne sithik. Kuwate ngadeg tok piye, Pak? Ya wis salat karo ngadeg. Bomo, apa-apa apa ono Pak salat kok kareng ngadeg tok ono pabrakan kena kasus kebakaran wawake kabeh dituembel karo kaya apa jenenge kok mumi kok ngadeg tok Allah lho kena wis pokoke salat karo apae kena paham nggih salatlah kamu sebelum disolati ngono mudeng nggih Nomor kali sholat nang dhuwur kasur, masalahnya bukan kasur dan tidak. Yang pokok yang penting panggenane suci. Eh, Tadi kan malah diceritakan umpama sing sampean gawe sujud niku mau kok empuk, maka iso dekok. Tapi kalau saya ya ndelok-ndelok nek kasure niku kasur sing umpama dinget niku mau rampung langsung seolah-olah langsung iso berdiri tegak ya ndak masalah Neng nek spring bed kaya nggen kula nika. Amin sewu lho, amin sewu, amin sewu. Ge ngadeg tok wis kliyer-kliyer ngenang-ngene ngenang-ngene ya. Niku ya wis ngayawara iku jenenge ya. Kalau saya lebih berhati-hati ya aja salat nang ndung spring band ngenang-ngene. di disetel SD 12 di sana ya, ya. Paham ya? Nah, yang nomor tiga ini tadi saya akan membahasakan bahasa yang pernah saya dapati dari guru saya luar biasa beliau. Nek wong ngomong Islam suci maka ada Islam yang najis. Nek ana wong ngomong Islam sing sah berarti ana berarti dia mengatakan ada Islam yang tidak sah. Kalau ada orang mengatakan Islam sing bener maka sing liane ya ora bener. Maka yang seperti itu saya akan mempertegas jangan membiasakan meng mengatakan seolah-olah Islam terbagi. Ini aja. Ini pada bahasa umum. Insya Allah nek sampean mengke mirengno jawaban menika muga-muga panjenengan dadi wong sing segoro atine. Allahumma amin. Ya Abu Bakar, sambian nek salat witir sebelum tidur apa sesudah? Saya sesudah tidur ya Rasulullah. Ayo Ya Umar, kue sholatmu witir sebelum apa sesudah tidur? Sebelum ya Rasulullah, karena saya khawatir nanti tidak bangun. Ya wis bener. Rasulullah aja enak ah, jawab. Ya wis bener. Ya wis bener. Ada orang meninggal, maaf loh ya, nopong mati, les mati. Mantut niku ono sing nalkit. Mbok arpo kemaki kaya apa? mbok arepa ngomong nolak kaya napa fadzakir fa inna dzikra tanfaul konsepnya jelas ngeling ngeling ngelingo ngeling ngeling no tentang ingat kepada Allah karena sesungguhnya mengingat kepada Allah zikir kepada Allah nutur marang Allah itu manfaat untuk orang beriman. Oke lah kalau kita dikejar Pak Dullah dalile wong talkit niku kan dhaif to. Kalaupun itu dhaif. Kita memiliki seorang Imam An-Nawawi, mufti mazhab Syafi'iyah. Anda kenal dulu Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi itu seorang luar biasa dalam dalam urut-urutan apa tadi mufti syafi'iyahnya beliau muridnya Imam Ar-Rafi'i tapi biharnya beliau dari pada Imam Ar-Rafi'i tadi Imam Nawawi walaupun muridnya tetapi pendapatnya didahulukan daripada pendapat daripada Imam Rafi'i beliau di dalam hidupnya seorang waliul kutub seorang yang luar biasa walim soleh, entek lah yang dipercaya oleh kita orang-orang yang bermadhab syafi'iyah beliau adalah mufti syafi'i dan beliau menegaskan bahwa hadis do'if itu nek sing no bab masalah apa niku had napa fadilatul amal keutamaan keutamaanipun amal monggo diikuti tidak masalah kalau ada orang lalu mengatakan tidak suka ditalkin, tidak suka itu wong muniman robuka siapa-siapa itu di atas kuburannya orang yang sudah meninggal. Katanya sudah itu sudah kadar luar wong wis mati kok dididik maneh katanya. Yes ya monggo lah. Dengan argumen apapun monggo dan kita hargai huwa minal muslimi selagi orang metu sangka Islam. Sing pokok pilar-pilar Islamnya masih isih syahadah, ora syirik, atau melaksanakan hal-hal yang tidak seperti wis pokoknya Islam lah gitu aja Islam titik urusan dia itu tidak suka nalkin sama orang yang diantara mereka yang meninggal ya ndak apa-apa toh kita sebagai orang yang suka nalkin umpamane umpamane loh ya Jadilah kita jangan mengartikan bahwa sing nalkin sing sing sing tukang nal sapa sing gelem nalkin ku beres, sing ora gelem ora beres. Iku jenenge ya ngoyo ora. Wong urusan bapak nduk ilul amal kok ndadekke Islam ora beres iki piye to? Aja ngoyo ora, Jo. Mudeng nggih. Ya? Jadilah yang tuwangku sing segara ngono lho. terus piye? Andai kan Anda ditanya, "Kang, sampean kok nalken? Nggih niki dalile niki wonten teng eh, ya, wonten keterangan ngeten. Nah, itu walaupun ngandhape niki wonten tahrijipun sing mengatakan ini hadis sing dhaif begini-begini, tapi Imam Nawawi ndawahaken nek bab fadhailul amal monggo. Lah terus yang semuanya itu, lah aku sakura cocok. Nek bab ngene aku ora cocok. Ya ampun, padha islame aja ganggu. Jangan langsung kita katakan niku Islam nyeleneh. Na'udzubillah min dalik. Nggih, hal lho. Arpa sampean usahani kaya nopo. Nek wayai Gusti Allah ngersakno wong iku besok na alam kubure iso jawab. Yang jawab, Kang. Warpo mbok ngai tape recorder mamane. Halo? Mati mbok ngetip recorder nang ngisor mbok setelke kon dhuwur kono. Jawabane man buka terus iku mung ngantek pitung dina pitung bengi. Karena memang pertanyaan lil mukminin itu tujuh hari tujuh hari won di sini pun wakila masaan wasobahan esok karo sore. Wah sampean tes telno tape recorder angker esok subuh tes sampean setel. mau robuka Allah, mama nabiuka Nabi Muhammad. Wama wama muka Al-Qur'an. Iki wes ora rungan-rungan kuping. Ini sudah bukti it, it, it, napa bukti yang sangat menentukan bahwa wongiku mati ala dinillah napa mboten. Iku wis ora konsumsi akal meneh. Jadi jane umpama sampean terus ya wis anu kat malaikat daripada kowe nakoni bapakku ya kat ya engko aku tak nyetel wae kon dhuwur iki tak jawabi aku wae ya ora iso. Tetapi tetep fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukmini. Bahwa mengingatkan itu penting untuk wong iman. Manfaat untuk wong iman. Lah pertanyaan lil mukminin tu man? Lil mukminin mana? Kan Rasulullah, kan Gusi Allah tidak menyatakan lil mukminin al mauta, al mayyitun. Lil mukminin wong sing isih urip, sing isih mati kan ndak? Wis pokoke mengingat-ingatkanlah engkau kepada Allah karena mengingat Allah itu manfaat wis titik. Lah paringane manfaat Allah iku ring pundi? Gusti Allah Maha Pirsa. Nah, tadi itu sebuah contoh sarana saya untuk menjawab pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya adalah kalau tadi ada orang yang ah aku daripada bingung lu HP cekelan. Ya di sinilah nasibnya orang awam zaman sekarang. Dan di sinilah konsep agama perlu kita perhatikan. Apa itu? Di zaman orang itu sudah mu yang mikir ke dunia maka impasnya dia akan membuat agama pun dibuat sebagai hal-hal yang memunyengkan. Kok iso, Pak? Iya. Sebabe nek ora mumeng piye? Umpama kula niku umpama padha-padha kula niku wong desa wong ora patek mudengan. Iki ngomongke iki halal, iki ngomongke ora halal, iki ngomongke haram, iki ngomongke halal. Perang terus. Ya memang wong zaman ini, ya memang selamat ya nyekel siji, daripada mumet siji dicekel ngono mawon. Itu, itu itu itu konsep sederhana bagi saya. Tapi ada tapinya. Halo ta? Tapi nyekelmu iku mau ring sapa? Iku pertanyaannya. Lah kita niku senengane wong, konsep wong zaman akhir niku seneng sesuatu sing napa? Sing wah, sing marem, sing beda sing nyocoki karo karep lah iki lho iki dadine agama iki menjadi sebuah perkara untuk mengeksplor kekarepane hati maka tadi saya konsepkan nek iso yo ya memang cekel salah sijine daripada mumet ning siji ki mau sing piye Kang sing beres lah saya sering sampaikan entek-entek aneh omongan untuk memberikan jalan keluar satu cara makhobah manistakhor istikharahlah di dalam kitab Jami usulil aulia diterangkan seorang murid kalau ingin mendapati guru prayu gini kedah istikharah. Ya Allah, kula badhe ngaji ring majelis nika sae napa mboten? Kangge kula niku lho Gusti, bukan pengajiane nek pengajiane insyaallah sae. Ning pertanyaane awak dewi diceblokno nok kono iku wijine iki iso tukul apa ora? Atau sebaliknya kono iki arep maringi arep maringi nopo kono iki arep maringi wiji iku kira-kira iso tukulno awake dhewe apa ora kan gitu. Maka istikharah itu jalan keluar dan yang pokok jangan membeda-bedakan Islam. Perbedaan yang ada itu karena memang Islam ini besar dan kebesaran bangunan Islam ini membutuhkan tiang yang banyak. Ono sing nok tengah, ono sing gedhi, ono sing cilik, ono sing nok pojokan, ono sing hanya gur mungkin pring sing nyendek kanggo supaya nguatno bangunane. Ada yang nempel melu karo bangunan napa karo karo cagak sing liyane. Hanya gur nempel tok. Ada yang hanya untuk nok ngisor tok supaya iki mau ora gampang rubuh. Ada yang sebagai tali tok se antara antara tiang satu dan yang lainnya supaya terjadi sebuah tali ikatan supaya kene nek nek miring kene iso jejekno nek kene jejekno kene iso miring dan tetek dan bengek intinya seperti itu Islam ini bangunan yang sangat besar dan membutuhkan andilnya cagak-cagak yang sangat banyak.